Kewajiban orang awam adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila datang kepada mereka satu perkara satu kejadian yang berhubungan tentang perkara rasa takut dan rasa aman, rasa aman, rasa takut. Ada datang isu, opini, ya muncul berhubungan ada rasa takut bagi umat dan rasa aman. Ya, Azaubihi. Kemudian mereka sebarkan itu. Berita tidak ada cek and recheck langsung disebarkan. Nanti keluar kata Syekh Syekhuna ya Syekh Sulaiman Ruhaili. Ustaz waktu itu ikut dan beliau di haram Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar hari Rabu itu. Setelah itu beliau mengumumkan minta izin Kamis dan besoknya nggak ada daras dan sekarang beliau berangkat ke Jasa Masjid berikan muhadarah. Di antaranya beliau katakan, ya, adalah sekarang kan banyak di medsos. Jadi baru ya namanya kalau baru di ya Jadi baru kata beliau. Seluruhnya baru. Padahal kalau kita lihat tanggal perjalanan Allah setahun dua tahun yang lalu baru juga baru. Tapi lihat baru baru seluruh baru. Ini kata beliau menyebarkan permasalahan-permasalahan pada Allah yang tidak pantas sebenarnya boleh dan menyebarkan rekaman-rekaman rahasia. Kita berbicara dengan seorang, kemudian HP dihidupkan. Ini haram. Haram. Atau kita hidupkan, kita rekam di depan dia. Kemudian kita sebarkan tanpa izin orangnya. Itu haram. Tidak boleh perjalanan makmum Allah. Ilah dengan izin dia. Sekarang boleh banyak kita lihat. Ya, HP-nya di sini. Tapi hidup. Rekam suara orang. Allah Pak Johan benar. Ini kebiasaan jelek. Kita kalau menelpon ulama, bicara dengan ulama pada rahmatullah, nggak ada izin daripada dia untuk merekam, jangan kita rekam, nggak boleh itu. Itu haram hukumnya. Sekarang di kalangan alul fitan pada rahmatullah, ya jaringan dunia tadi, pada rahmatullah itu biasa. Ya, disuruh rekam. Sekali rekam sebelum masuk ke dalam sudah diingatkan saat sekali rekam. Nah, itu kan lah beliau pada masa itu. Kesian banyak banget cerita apa saya. Itu kan rekam saya kata. Nanti lihat. Rekam nanti pulang sampaikan. Berarti nggak ada kefikohan lagi kepada para ulama itu. Dan juga tidak setiap yang dikatakan para ulama rahmatullah kita sebarkan bikin enggak. Illa dengan izinnya. Kecuali dengan izin dia. Dia kan. Syekh, ini boleh disebarkan? Boleh, kita. baru kita sebarkan. Tapi kalau kita langsung menyebarkan tanpa ada izin, itu tidak boleh. Oleh karena itu para masyarakat kita pada rahmatullah yang datang kita undang daurah, kalau kita duduk sama dia, dia lihat dulu. Ya, ini rekam enggak? Atau kita punya HP, punya Android, kita letak depan kita. Dia langsung tanya, curiga dia, ini rekam enggak? Enggak ada. Akibat daripada perbuatan-perbuatan rekam-rekaman rahasia tadi. Itu tidak benar. Ini mesinnya benar rahmatullah. Boleh dikatakan jadi saksi dalam sejarah perekaman-perekaman terkonferensi itu dari tahun 2000-an, 90 sekian itu 99 sudah ada rekaman telepon telepon di sini. Ya, telepon mesin jadi saksi. Ada nah, puluhan di sini sudah, tidak terhitung lagi. Tapi nggak pernah kita dengan saya itu, ya Tidak minta izin. Rekam saya, rekam. Karena kita telepon saya rekam. Telepon saya rekam tanpa izin. Walhasil akhirnya terjadi fawdha. Jadi faw, fawdha. Bantu ingat rekaman ketika saya bawa kemarin. Fawdha jadi ribut. dia ribut. Paham itu?